Syekh al Fauzan hafizallahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Masail Al-Jahiliyah. Nah, sekarang kita telah memasuki permasalahan yang ketiga. Inti daripada permasalahan yang ketiga ini barakallahu fikum wa adalah at-taqlidul a'ma. Jadi termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah barakallahu fikum mereka membangun agama mereka di atas taklid. Nah, mengekor Eh, Ta'asub, fanatik dan semisalnya barakallahu fikum tidak membangun agama mereka di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak membangun agama mereka nam di atas itiba, namun mereka membangun agama mereka di atas taklidul a'ma di atas apa nam taklid yang buta mengekor mengikuti nam tanpa dilandasi dalil yang syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita baca apa yang beliau sampaikan pada syarah ini. Qala syarih wafaqallahu taala Syekh Shalal Fauzan. Naam barakallahu fikum. Beliau berkata di sini, min masail jahiliyati termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah yaitu permasalahan-permasalahan ritual-ritual perbuatan yang dilakukan orang-orang jahiliyah annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihi rusul alaihi wassalatu wassalam bahwasanya mereka Orang-orang jahiliyah tidak membangun agama mereka berdasarkan apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mereka tidak membangun agama mereka nam di atas syariat gitu intinya. Wa inna yabnuna dinahum ala usulin ahdatsuha hum min indi anfusihim namun hanya saja mereka membangun agama mereka nam di atas apa di atas pondasi-pondasi yang ahdatsuha yang mereka bikin-bikin -bikin yang pondasi tersebut atau barakallahu fikum dasar-dasar tersebut mereka bikin-bikin. Naam. Min indi anfusihim yang bersumber dari dari apa? Dari sisi mereka sendiri. Dalam artian mereka membangun agama mereka itu bukan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah atau bukan nah barakallahu fikum bukan di atas syariat yang yang benar barakallahu fikum namun dibangun di atas apa? Di atas pondasi atau dasar yang mereka bikin-bikin. Wala yaqbaluna tahawul anha dan bahkan mereka tidak menerima nam untuk apa? Berpaling darinya. Dalam artian untuk berpindah darinya nggak mau. Nah, untuk berpindah darinya nggak nggak mau. Minha taklid. Di antaranya adalah taklid. Nah, barakallahu fikum. Jadi taklid ini perkara yang sangat berbahaya. Nah, taklid termasuk perkara yang perkara yang sangat berbahaya dan hukumnya adalah haram. Ya, tidak boleh kita nah bertaklid, namun yang dianjurkan agar kita senantiasa apa? Nah, ittiba mengikuti nam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, terutama kita sekarang berada di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah barakallahu fikum sehingga kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan berpaling dari kesyirikan dan kebitahan barakallahu fikum karena Hati yang bagus atau hati yang selamat itu nam adalah hati yang senantiasa kokoh nam hati yang senantiasa nam barakalafikum selamat dari kesyirikan Dan juga e, bersih dari kebitahan Serta tenang dengan as-sunnah Bukan tenang dengan apa taklid Tapi tenang dengan dalil gitu Berkata Imam Syaukani rahimahullah Nah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati atau dengan hati yang selamat. Kemudian beliau menukilkan dari sebagian tafsir, beliau mengatakan al-qalbus salim, hati yang selamat itu huwa salimu minasyirki al-khali minal bid'ati. Yaitu hati yang Nam selamat dari kesyirikan dan kosong atau bersih dari kebitahan. Al-mutmainnu ila sunnah, yaitu hati yang senantiasa tenang dengan as-sunnah sebagaimana beliau atau sebagaimana dinukilkan dalam kitab beliau Fathul Qadir. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya agama nam akan apa? akan tenang atau agama akan sempurna atau agama akan nam semakin membaik ketika apa? ketika tidak berlandaskan Al-Qur'an Sunnah. Jangan beranggapan Nah, ketika agama dibangun di atas hawa nafsu, eh, agama dibangun di atas taklid, dibangun di atas pondasi-pondasi atau dasar-dasar yang nah yang dibikin-bikin, yang tidak bersumberkan dari syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah maka itu tidak dibenarkan dan justru akan membawa nah pelakunya nah kepada kebinasaan naudzubillah. Eh, Ayo na'am. Kata beliau di sini, Min di antaranya taklidu wa huwa al-muhakah. Ngam, yaitu mengikut atau mengekor gitu. Taklid itu cuma muhakah, mengkisahkan atau menceritakan ucapan si fulan seperti ini, kata Syekh fulan seperti ini, kata Ustadz fulan seperti ini. Nah, seperti itu. Bi an yuqallida ba'du ba'da, yaitu dengan catatan apa? Nah, mengikuti atau mengekor sebagian mereka dengan sebagian yang, yang lainnya. Adapun kita, nam barakallahu fikum mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengikuti jejak generasi salafun salih itu bukan taklid. Namanya apa namanya? Namanya ittiba ketika seseorang mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah bukan taklid. Paham ya? Kita mengekor, kita mengikuti, ya kan mengikuti meniti jejak generasi salafun salih itu bukan taklid tapi apa? Ittiba mengikuti. Adapun taklid itu yang dinamakan juga dengan ta'assub fanatik. Jadi gurunya ngomong seperti ini, diikuti seperti ini. Ustadznya ngomong seperti ini, diikut seperti ini tanpa melihat dalilnya yang diucapkan tersebut. Barakallahu fiikum. Hati-hati. Naam, hati-hati ya. Naam. Kata beliau sini, wa in kana al-muqallidu la yasluhu lil qudwah. Padahal walaupun apa? Walaupun muqallid, naam, orang yang mengikuti orang orang yang mengikuti tersebut tidak layak untuk diambil apa? panutan atau tauladan. Wallah alam ya, yang lebih tepat kayaknya muqallad ya, muqallad. Wa in kana al-muqalladu la yasluhu lil qudwah. Walaupun orang yang diikuti, nah orang yang diikuti itu sendiri apa? Tidak layak untuk jadikan panutan itu loh. Jadi yang namanya taklit itu seperti itu. Nah, mengekor dengan cara apa? Membabi buta, nggak pandang-pandang siapa yang diikuti. Barakallahu fikum. Walaupun terkadang yang diikuti itu apa? Orang yang tidak layak, tidak pantas untuk diikuti. Ya, tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan kedua panutan. Nah, barakallahu fikum. Karena subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ مِنْ قَبْلِكَ فِي مِنْ إِلَّا قَالَ وَجَدْنَا Perhatikan. dan demikianlah. Nah, atau demikian itu pula kami tidaklah mengutus pada Nam sekelompok kaum atau tidaklah kami mengutus Nam kepada orang yang sebelummu eh, pada sebuah kampung Nam Eh, seorang pemberi peringatan dalam artian tidaklah kami mengutus seseorang yang berikan peringatan nah sebelummu pada sebuah kampung illa melainkan qala mutrafuha orang-orang pembesar kampung tersebut atau orang-orang terpandang ya, yang ada pada kampung tersebut mengatakan apa inna wajadna aba'ana ala ummah nah kata mereka sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami Nah, di atas apa? Di atas agama, di atas pedoman, di atas sandaran ya, di atas ajaran wa inna ala asarih muqtadun dan sesungguhnya kami ya, adalah orang-orang yang mengikuti mereka jadi mereka ini mengikuti apa ya, sandarannya mereka bapak-bapak mereka ajaran bapak-bapak mereka nah kalau kita tidak kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana keduanya itu maksum terjaga dari kesalahan Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum na'am seperti itu Nah, karena apa? Karena harus berhati-hati dalam masalah seperti ini, nggak boleh sembarangan. Nah, kita bukan orang-orang mukallidun, tapi kita orang-orang muttabi'un insyaallah taala. Bukan mukallidun, tapi muttabi'un, kami yang diikuti kekeliruan, sesuatu yang keliru diikuti. Nah, barakallahu fikum dibela, sesuatu yang batil diikuti, dibela, dikhawatirkan apa? Terjerumus dalam Nah, taklid yang mana pelakunya termasuk orang-orang mukallidun. Adapun kita barakallahu fikum wa yang kita ikuti adalah apa? adalah Al-Quran wa sunnah ad-dalil. Nah, ad-dalil sehingga kita nah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga eh, semoga kita termasuk orang-orang muttabi'un senantiasa ittiba mengikuti jejak generasi salafun saleh yang mereka mengambil agama mereka, membangun agama mereka di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Berikutnya, wa mutrafuha hum ahlur rafahiyah. Perhatikan ini. Nah, eh, pun mutrafuha yang diinginkan mutrafuha adalah orang-orang yang mereka nan suka apa? Suka berpakaian mewah. Nah, wal mal fil ghalib. Mereka adalah ahlul rafahiyah wal mal fil ghalib. Orang yang senang berfoya-foya, eh, menghambur-hamburkan harta. Itu kebanyakan seperti itu mutrafuha. Nah, pembesar kaum atau mungkin eh, adalah orang yang terpandang gitu karena kekayaannya. Li'annahum ahlus syarr wa adami qabulil hak Karena mereka kebanyakan apa? Naam ahlu syar mereka adalah orang-orang yang naam jelek. Naam kenapa jelek? Karena mereka jauh dari ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kepedulian mereka adalah dunia. Eh, kata beliau, wa adami kau haq dan juga tidak adanya apa? penerimaan terhadap kebenaran. Menunjukkan apa? Menunjukkan kibernya mereka. Nah, memiliki sifat kiber naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat kiber. Jadi kiber ini kesombongan yang sangat berbahaya para kalafikum dan ini termasuk apa? Termasuk penghalang kita masuk surga secara langsung. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin Eh, tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawit daripada kesombongan. Nah, kemudian sebagian para sahabat waktu itu bertanya, nah, memperjelas gitu loh, apa yang dimaksud dengan kesombongan sini? Ada yang mereka eh, di antara mereka ada yang mengatakan ya Rasulullah, na'am barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang mengatakan ya Rasulullah, na'am Inna rajula yuhibbu an sabu hasanan wa na'luhu hasanah. Nah, ada yang di antara mereka mengatakan wahai Rasulullah, di antara mereka itu ada yang suka apa? Kalau pakainya itu bagus, kemudian sandalnya bagus, itu waktu itu sempat apa? Sempat terpetik pada benaknya para sahabat. Nah, bahwasannya yang di yang mungkin yang dianggap kesombongan itu yang pakainya bagus, sandalnya bagus. Nah, dalam artian eh, memakai pakaian yang bagus gitu. Nah, ya, na'am. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya apa yang maksud dengan kiber? Beliau menyatakan al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Kiber kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Naudzubillah. Jangan merasa sok ya. Dalam arti merasa sok itu bagaimana? Karena kita sudah lama ngajinya, sudah pernah ke Yaman, 10 tahun di Yaman misalkan atau 9 tahun, akhirnya menyepelekan orang-orang yang belum pernah ke Yaman. Nah kalian belum pernah ke Yaman, kalian tuh ilmunya sedikit, jangan sekali-kali demikian. Itu perkara yang sangat berbahaya. Hmm, kebenaran dimanapun, nah berada kebenaran dimanapun, sumbernya tentunya kita tetap mengatakan itu benar, Jangan merasa sombong dalam artian wah, semua yang belum pernah ke Yaman, belum pernah ke Damat itu ilmunya rendah sedikit. Eh, belum tentu barakallahu fikum. Kekokohan yang harus kita jaga istiqamah di atas Al-Qur'an dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi patokan kebenaran bukan orang-orang alumni Damat, bukan. Patokan kebenaran bukan orang-orang apa yang mereka keluaran Damat itu bukan. Nah, itu bukan sandarannya. Betapa banyak orang yang dulu pernah ke Damat, naudzubillah ya, keluar nam dari Damaskus kemudian pulang ke Indonesia futur juga ada ya, yang jadi hizbi juga banyak tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjaga keistiqomahan semoga kita termasuk orang-orang yang sabitin kokoh di dalam memegang Al-Quran Sunnah nah jadi jangan sampai terkesan Ketika kita menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah sabitin, itu bukan kelompok pada orang-orang yang namanya sabit bin Nu'man atau Nu'man bin sabit atau nam sabit bin fulan, bukan. Sabitun, sabitin itu adalah sifat bagi orang-orang yang senantiasa kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Ingat-ingat itu. Jangan sampai keliru dalam memahami. Wah, ini orang-orang alumni damat dikit-dikit mengatakan sabitin sabitin. Eh, wanaam. Kita bukan mengatakan demikian karena bikin kelompok bukan ya barakallahu fikum dimanapun mereka berada di Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun mereka di negara manapun di Amerika selama berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah kokoh di atasnya kita juluki apa sabitin. Nah, sabit. Eh, jamannya sabitun. Nah, ketika majrur atau mansub sabitin. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi bukan pengikutnya Sabit bin Fulan atau Fulan bin Sabit bukan, tapi Sabitun atau Sabitin atau Sabitun. Nah, barakallahu fikum itu adalah apa? Sifat atau nama bagi orang-orang yang senantiasa kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Nah, Allah Ta'ala memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu, jangan jangan sampai keliru dalam memahami. Nah, Kita lanjutkan dikit lagi kata beliau di sini. Nah, khilafat du'afa wal fuqara. Perhatikan ini, ya, orang-orang eh, mutrafuha, ya. eh, ya, orang-orang mutrafun atau ahlu refahiyah. orang-orang yang mereka bangga dengan ke kemewahan dan misalnya eh, semuanya inginnya mewah Naam dengan hartanya, menghambur-hamburkan hartanya. Khilafat du'afa wal fuqara, mereka berbeda dengan orang-orang yang lemah dan orang fakir. Fa innal ghaliba alaihim tawadhu karena seringnya wa qabulil haqqi kata beliau. Karena sesungguhnya seringnya kebanyakan orang-orang fuqara, orang-orang yang lemah itu biasanya tawadhu, merendahkan diri dan juga menerima kebenaran. Ini bukan maknanya yang kaya tidak tawadhu, tidak. Ada juga orang kaya yang tawadhu barakallahu fikum, tapi ingat kebanyakan ini kembali ke hukum asal kebanyakan orang-orang fukara wal masakin atau orang-orang duafa itu mereka tawadu ada orang-orang kaya nah itu biasanya mereka itu sombong nah tidak menerima kebenaran secara cepat semoga kita termasuk orang-orang yang segera dalam menerima kebenaran eh, barakallahu fikum dan semoga Allah taala menjawabkan dari kita sifat al kiber, sifat kesombongan batalul haqqi wa nas menolak kebenaran dan merendahkan manusia atau meremehkan manusia naudzubillah man tawadhu ahadulillah Ma tawadhu'a ahadun illa Tidaklah seorang itu tawadu' merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tawadu', barakallahu fikum jangan karena sudah jadi pengajar, jadi ustaz akhirnya meremehkan murid-muridnya jangan. Tetap kita tawadu' bisa jadi suatu ketika murid kita itu lebih pintar daripada gurunya. Itu perkara yang mungkin atau tidak? Perkara yang mungkin barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita nam berlagak sok yang paling terpinter dalam artian apa? Dalam artian nam susah untuk menerima kebenaran. Jangan demikian ya. Ya, kalau kita keliru yang ngomong keliru. Kalau kita keliru dibenarkannya, kita terima kebenarannya barakallahu fikum. Al haqqu aqwa minar rijal. Yang namanya kebenaran itu lebih kuat daripada kaum lelaki barakallahu fikum. Naam. Jadi harus kita berhati-hati dalam masalah seperti ini. Kata beliau, fa'alur taraf fa'alut tarafi hum ashabul jahi wa ashabul mal. Maka orang-orang Naam ahlu taraf itu adalah mereka adalah para pemilik apa kedudukan dan juga para pemilik harta eh, pemilik kedudukan biasanya kedudukan tinggi eh, mungkin kalau ustadz yang memiliki titel gelar mungkin doktor atau syekh itu atau yang di belakang mungkin LC, MSC dan misalnya itu gelar-gelar seperti itu apa jangan sampai membuat apa membuat congkak sombong menerima kebenaran barakallahu fikum jangan sampai menolak kebenaran eh, jangan sampai sombong kemudian tidak menerima kebenaran jangan nah justru harus tambah tawadhu karena kedudukan seperti itu, enam di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kecuali dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata beliau di sini, illa qala mutrafuha ay ashabul mal wal jah kecuali orang nah, melainkan apa? Melainkan orang-orang yang memiliki harta dan orang-orang yang memiliki kedudukan mereka mengatakan, nah mengatakan apa? Inna wajadna abana ala ummah. Kata mereka, sesungguhnya kami mendapati, menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada di atas agama, berada di atas na'millah agama. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim kata mereka. Dan kami mengikuti mereka eh, di atas agama mereka, yakni lasna bihajatin ilaikum ayyuh ayyuhar rusul. Eh, perhatikan ini, kami tidak butuh dengan apa? Dengan dakwah kalian wahai para rasul. Nah, perhatikan ini, menolak dakwahnya para rasul dikarenakan apa? Nam demi mengedepankan mengedepankan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Yaz'umuna an hadza yughnihim an ittiba'ir rusul. Mereka beranggapan bahwasanya yang seperti ini telah cukup bagi mereka untuk mengikuti Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi nggak perlu lagi. Fa hadza wa taqlidul a'ma. Seperti inilah yang dinamakan dengan taklid yang buta wa huwa min umuril jahiliyah. Yang mana taklid yang buta tersebut atau yang mana taklid tersebut merupakan perkara-perkara jahiliyah. Nas'allaha Allah afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'allaha an yuj mujannibana an fitan ma dhahara minha wa batan wa nas'alullaha an yusabbitana ala kitab sunnah hatta nalqa barakallahu fikum wa hafizakum jami'an insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala semoga sedikit untayan atau sedikit syarah yang disampaikan Syekh Saleh Fauzan nah barakallahu fikum bisa kita pahami serta kita mengerti kemudian juga kita amalkan barakallahu fikum wa hafizakum jami'an cukup sekian dulu yang sampaikan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta As astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin